Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Sebelumnya Afwan mau bercerita terlebih dahulu. Salah seorang mengatakan bahwa ia adalah orang yang bisa melihat hal-hal gaib atau sering disebut indigo gitu ya. Dia ini bisa melihat hal-hal gaib, jin misalnya, dia itu bisa ngobrol dengan mereka katanya Setahu saya komunikasi dengan hal gaib itu tidak boleh. Juga katanya bisa membaca hati seseorang. Nah, seorang itu malah sujon dengan yang lain. Katanya, alhamdulillah bahwa Allah ngasih tahu kepada saya bahwa kamu itu busuk hatinya atau semacam itu. Kemudian pada akhirnya mengadu domba orang-orang. Dia juga katanya punya kerajaan gaib di rumahnya. Dalam kerajaan tersebut dia itu dianggap sebagai pangeran atau putri seperti itu. Pada suatu hari ia pernah mendapatkan uang gaib yang banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apakah saya khususnya harus percaya pada penglihatan-penglihatannya yang dalam fantasinya tersebut? Kemudian, apakah Rasulullah mencontohkan hal seperti itu? Bagaimana cara menghadapi atau cara bersosialisasi dengan orang-orang tersebut? Terima kasih bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah orang yang ngaku dirinya tahu yang gaib. Itu namanya dukun. Tidak usah urusan sama dukun. Dalam dunia wilayah kewalian namanya kasyaf saya melihat sesuatu dan sebagainya itu tidak selalu tidak selalu sesaat tiba-tiba dibukakan oleh Allah di sana ada orang mati kasih tahu yang lainnya ngasih tahu sesaat bahkan kasyaf itu sendiri bagi aulia apalagi di saat dibukakan keadaan orang menjerit mereka tidak menikmati tahu si fulan berzina tahu si fulan ini nangis mereka mereka minta agar ditutup eh, banyak orang dari matanya tapi dibuka oleh Allah itu adalah bagi dia adalah ujian paling berat bagi ahli kasyaf di saat dia bisa melihat menangis dia bukan di depan orang menangis di saat sendiri menangis kenapa ya Allah kau bukakan aku aku melihat kekurangan saya ini kekurangan ya Allah tutup ya Allah menangis lah ini malah ngaku-ngaku lah dia iblis itu seudan lagi sama orang gak ada begitu pendidikan siapa itu aku dapat anu dari Allah dikasih tahu dari Allah mau ngaku nabi itu entar lagi ngaku nabi seperti ya akhirnya memang Indonesia itu subur dengan orang-orang aneh mula-mula ngaku eh besok oh, dapat wahyu ngaku nabi terus eh, entar lagi ngaku Tuhan tidak ada kita jangan percaya dengan orang semacam itu menggandakan duit dan sebagainya gandakan duit masih butuh duit ya. kalau gandakan duit simpan aja di rumah deh gandain sendiri nggak usah itu gandain duit masih bohongin orang ngapain bohongin orang itu kalau gandain duit gandain sendiri sana sudah biar kaya kaya sendiri Kemudian yang Yusuf bohong sama orang. Anehnya itu yang percaya lebih gila lagi itu. Lebih sakit lagi itu yang percaya. Itu baru ujian begitu. Nanti ada ujian dahsyat lagi ada namanya Dajjal. Dajjal lebih dahsyat dari itu semuanya. Dajjal itu apa saja bisa ngomong orang hidup. Kita punya saudara mati Dajjal hidupkan ini, mah hidup lagi. Ayo mau apa ayo? Lebih dahsyat lagi. Fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Ada orang gak punya anak, kamu punya anak, hamil, langsung lahir, gede lah gede langsung apa saja. Hujan, hujan, ayo mau apa? Saya lapar gak punya beras, ambil beras, beras. Duit jadi bener, ayo mau apa? Bukan bohongan enggak. Beneran itu Dajjal. Lebih dahsyat lagi, tapi tetap Dajjal sudah. Cari duit itu yang bener kerja ya. Nunggu ke dukun Dikelipat gandakan 15 juta hilang baru nangis Kesalahanmu sendiri percaya sama pendusta Allah saja dibohongi balik kamu ha? Tidak ada urusan dengan orang semacam itu Biarpun kakaknya ngatu wali dan sebagainya Wali gak akan suudon Gak akan merasa ngabur kepada seseorang Gak ada merasa ngabur. Wali itu senudah penuh kasih rahmat Ada Orang itu bisa melihat ini dan sebagainya Aku dikasih tahu bahwasanya dirimu begini. Nah, kalau yang si tahu itu tidak begitu. Kalau waliullah itu mau nasihati satu besar. Nasihati, ya akhi, mohon maaf. Kadang-kadang pun tidak secara langsung, kamu begini, nggak ada begitu. Salah bergaul itu namanya. Bergaul sama dukun, makanya ketemu orang aneh-aneh. Hasilnya. Jadi semua macam-macam orang aku, macam-macam nanti yang dipakai macam aku ketemu Nabi dikasih tahu Nabi, pelan-pelan masuk ketemu malaikat Jibril. Cuman herannya percaya orang-orang itu ya. Ada orang aku Nabi di negeri kita percaya kan. Ada ya, pengikutnya yang orang pinter. Ya, nah, sakit Tidak. Tidak ada yang demikian itu jadi. Bahkan bagaimana komunikasi dengan jin dan sebagainya. Kita punya para ulama-ulama punya murid jin. Dan Nabi sendiri adalah dari kaum jin yang belajar dari Nabi. Termasuk yang sangat masyhur orang Indonesia menjadi orang alim di Mekasan Syekh Yasin Fadani punya murid dari kaum kaum jin. Punya murid dari kaum kaum jin. Dan ada diberitahu, nah, nah, nah amat atau apa dia tahu akan tapi bukan berarti setiap hari ngomong sama jin begini ini obrolan dengan jin. Nah, nah, nah. berarti dia jin bukan itu. Bukan begitu maksudnya. Kalau urusan yang demikian itu dengar Ibnu Hajar Al-Hitami. Saya paling senang dengan Ibnu Hajar dalam hal ini. Biar nggak usah aneh-aneh orang itu. Ibnu Hajar itu mengatakan, kalau lah Syekh Yasin Al-Fadani ngomong punya murid jin. Bicara ada jadi bukan ngomong, diceritakan. Kami tidak pernah dengar. Ulama punya murid jin, apakah harus melihat dan sebagainya? Enggak tentu. Tidak harus melihat, melihat punya murid jin. Seperti halnya jin belajar pada Nabi, tak mustahil jin belajar dengan kaum para ulama. Belajar mereka. Nah, akan tapi Ibnu Hajar mengatakan ini, kalau ada orang ngaku ketemu jin, apalagi ngobrol begitu, ditolak syahadatnya, nggak bisa dipercaya lagi. Waduh, bahaya ini, ngeri ini Om Hajar. Biar dipangkas saja, nggak usah aneh-aneh lah orang. Oh, hidupnya sama jin ini, ketemu jin. Ini berkembang di pondok nanti ketemu jin semuanya. Nah. Padahal bohong itu ada. Itu gara-gara takut ke kamar mandi, nggak ada yang nganterin, lalu jerit ada jin. Kan yang lain ketakutan juga. Akhirnya yang lain juga ketakutan nggak ada yang nganterin, ada jin biar dianterin. Akhirnya semuanya jadi jin. Alhamdulillah di pesantren Al-Bahjah nggak ada jin. Jin itu sudah ada disebutkan di kamar mandi ada tapi nggak guna nggak ada orang kita Allahumma untuk kami minal khubuthi wal baik itu terbahasnya gimana sama Pak Guru agama ya Allah aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan ada dong ada jin cuman jangan berurusan dengan yang demikian itu Sudahlah nyantai hidup enak. Kamu kita adalah bangsa manusia, urusanmu dengan manu, manusia. Kalau ada jin usil tidak banyak jin usil tuh. Sudah ada jin usil biarin usil sama yang dan cara menggodanya para jin itu justru tidak dengan terang-terangan tampak itu oh, enggak jin menggoda itu adalah dengan gaya dengan memberikan was-was Kul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarri waswasil nas minal jinnati wan nas was wasnya itu hmm. nggak nakut-nakuti itu oh tak tahunya muncul orang jual jin taruh di botol ada yang beli lagi pusing gitu ini Allah aneh bener ini yang membeli yang menjual yang menjual sih ngerti kalau dia bohongi yang aneh itu yang dibohongi Eh? subhanallah enggak kita tidak usah urusan dengan orang-orang semacam itu dekat dengan dia adalah menjerumuskan dirimu sendiri sudah omongannya enggak bener itu dia orang ngaku-ngaku yang semacam itu apalagi punya kerajaan wah ini kacau lagi ini punya kerajaan ngaku Nabi Sulaiman kayaknya Hah? kerajaan jin dan sebagainya Ifrit itu raja jin itu nanti dia hanya jadi Ifrit kayaknya enggak Ifrit raja jin baik enggak jangan berurusan dengan yang demikian itu normal saja insya Allah ibu tidak bakal diganggu apa-apa kalau urusan anda takut dengan sesuatu yang tidak terlihat baca zikir yang diajarkan Nabi SAW sebelum tidur baca kalau al-falak kalau binas usapkan di wajahmu dengan sampai ujung selesai aman Gak ada yang bakal mengganggu dari jin demit gendruwo. Baik. Jadi tidak usah. Lalu bagaimana kita dengan mereka? Apakah kita mempercayai? Oh jangan percaya. Itu bohong bualan dia. Dukun paling dukun paling bual katanya bisa membuat duit. Dia sendiri punya utang. Nah, aneh, bingung kita ini. Ini dukun bingung. Dukun karena bisa duit. Utangnya banyak. Bagaimana kita urusan dengan mereka? Isolasi mereka. Jangan boleh banyak orang bergaul dengan mereka. Sebab di sini gayung bersambut zaman sekarang ini banyak orang pada bingung sehingga betul yang jadi pegangan apa saja. Sumpah kepada orang sehat, datang kepada orang gila. Yes, yes. Sampai ini kan, kan pernah tidak zamannya zamannya dulu itu ada apa? Nomor yang dijual bebas itu. Huh? Itu kalau orang sudah gila nomor itu gila betul. Ada orang gila ditanyain nomor piro. Jaji orang gila ditanya. Ya disebut ditulis nanti. <laughs> ya khair. Ah, baik nggak ada ya. Jangan urusan dengan yang demikian gitu. Kita orang sehat, urusan dengan orang saya sehat. Jangan urusan dengan orang yang semacam itu. Ini dunia ini mengerikan semuanya. Dunia dusta ini. Nanti ada lebih parah lagi yang sudah mulai ngerti dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit ketemu Nabi Muhammad, aku ketemu Nabi Muhammad dapat pesan. Apa itu? Ente kasih duit sama anak 2 jutaan. Wah enak habis dah nanti. Cuman pelan-pelan kadang-kadang nggak begitu langsung. Biasanya apa? Menggedekan dirinya sendiri. Akhirnya orang pada ketakutan. Ah, duit. Kalau orang ketemu Nabi adalah kemuliaan. Tapi yang mestilah ada dusta atas nama Nabi tidak akan bisa menyentuh surga nanti. bawa maka ada nar. Lo ini sudah dipakai nih orang. Ini dunia ustadz itu. Lama jadi wali kok, punya keramat kok susah banget nih ya. Mau terbang nggak bisa, ini nggak bisa. Kan sering dengar cerita wali dulu bisa terbang, berjalan di atas air, macam-macam, Akhirnya bingung gimana bisa jadi wali cepet ini. Tahajutan nggak seneng, Puasa juga enggak, sedekah enggak. Gimana? Ngaku ketemu nak Nabi. Wah, ini puncak kacau ini. Sehingga ketemu Nabi tidak bisa diobral, diobral sana sini. Setiap hari ini saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika saya datang satu orang itu ceritanya berlebihan. Akhirnya tidak datang lagi kapok saya. Saya itu kalau ziarah Nabi Muhammad itu saya langsung ke kubur Nabi ngobrol dengan beliau. Saya masuk kubur Nabi. Waduh, duduk, udah, udah, cukup selesai, selesai. Saya kalau duduk dua kali gila saya itu. Alhamdulillah aman saya. Saya eh, ketemu dan masuk. Jadi kayak ini matanya kayak nerawang kemana ini. Saya itu kalau Alhamdulillah bos bahasanya kayak oh meyakinkan betul Alhamdulillah kalau saya ziarah Nabi Muhammad saya bisa langsung masuk kubur dan saya ngobrol langsung dengan Nabi. Wes, wes, wes. Perilakunya tidak tidak benar, tidak menunjukkan. Ini banyak atas nama gini. Syariatnya syariat lempeng udah. Bertemulah Nabi dengan perilakumu, urusan dirimu dengan Nabi masalah mimpi rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Bukan untuk anda obral yang menjadi sebab kesombonganmu. Entar dirimu dengan Rasulullah, ya mimpi ketemu Rasulullah berbanggalah. Karena anda telah dipilih oleh Allah untuk melihat Nabi sebelum nanti ketemu Nabi di surga tapi bukan untuk anda bagi jaringan karena itu bagian termasuk termasuk bagian karomah yang karomah itu kalau di jadi wali itu karomah itu adalah bagi mereka adalah penghalang jadi karomah itu adalah sesuatu yang diberikan ditaruh di pinggir jalannya menuju Allah kalau dia noleh ke karomah tidak sampai kepada Allah lah sekarang bangga nih makanya para ulama para wali itu karomah karomah itu selain Allah aku mencari Allah bukan mencari selain Allah di saat mereka diberi karomah itu malah lebih berhati-hati uh jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan lah sekarang bangga dengan karomahnya ini tidak sampai kepada Allah Allah karomah itu selain Allah yang dicari hanya Allah jadi para kekasih dengan karomah-karomah itu ternyata mereka itu dalam hatinya itu berusaha untuk bagaimana agar tidak tertibu dengan ini semuanya bahkan sampai di antara mereka menangis apakah pantas aku mendapatkan yang demikian itu Lalu sekarang orang ngaku pantas semuanya. Yang wali beneran saja merasa tidak pantas diberi itu. Lah ini kalau orang begitu aja ngaku pantas diberi karomah Wali di saat mendapatkan karomah merasa tidak pantas. Jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini adalah ujian. Nangis, kenapa kau diberi oleh Allah seperti ini? Enggak pantas sepertiku. Nangis, ini orang belum apa-apa sudah wah wow, yang macam-macam keramatnya orang diaku-aku kamu tahu enggak kemarin ada orang tabrakan kemarin dia datang ke sini sudah aku bilang eh dia aku aku sudah jadi orang tak keramat kok bikin orang tabrakan. Keramat tuh bikin orang mulia, orang enak bikin orang tabrakan. <laughs> Jadi aneh-anehnya, segala kita tidak usah urusan dengan itu. Anda urusan lempeng syariat yang dohiroh. Nabi Muhammad SAW dari para ulama, para sahabat Nabi, para tabiin, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali ngajarkan yang jelas begini sudah. Bukan dunia hayal yang aneh-aneh itu, bukan dunia dusta. Kalau ketemu Nabi SAW nanti insya Allah ketemu, ada dalam mimpi adalah urusanmu dengan Nabi SAW. Tidak perlu untuk obral sana sini karena itu menjadikan dirimu sombong dan juga membuka orang lain berbohong. Kenapa? Anda benar mimpi ketemu Rasulullah, tapi orang yang selama ini merasa lebih bagus dari dirimu kok nggak mimpi-mimpi ketemu Nabi? Sementara dia juga pengen disanjung, akhirnya apa? Saya juga ketemu Nabi. Saya pondok bohong semuanya ketemu Nabi nanti. ngaku-ngaku. Ah, Awas hati-hati. Kalau pondok ada ini, dia obral ketemu Nabi, nanti semua ngaku ketemu Nabi. Wong dia juara kok tidak ketemu Nabi ini gimana? Wong dia paling bandel ada ngaku ketemu Nabi. Mikir yang juara nomor satu ini. Dia khusuk-khusuk. Saya pengen pura-pura tanya amalan. Alhamdulillah saya ketemu Nabi Muhammad. Ancur semuanya. berdusta. Man kadaba alaiya muta'amidan falyatabawa maka makatuminan nar. Berdusta atas nama binin neraka jahanam.